Ya Allah. Ya anak nih. Lah, boya sih kak. Hah? Boya sih deh. Boya apa? Kangen kak. Astagfirullahaladzim. Mari sholat. Saya kaji mari. Ya kak, aku kangen lalu di sini kak. Ini bapak si bapak mau? Nanti kak. Kau pulang kak juga kak. Astagfirullahaladzim. Terus? Nah nih, aku yang pegawai yang hari ini nambah. Jep jenuh. Aku kangen lalu di sini kak. Pak Yuli. Pak Yuli. Hei, apa jang? Eh, apa rani? Eh, Bob, aku dari Juli itu baru kasih dagu lek bangkat no. Hah? Kacau dua. Astagfirullah. Eh, kacau dua tuh lek bangkat. Tak kerang kebadak karena kena makan ini ini dengah ke. Nani kak lalu pinter terima kasih mah ah? Ya kelalu nani ah. au. Pas nani Ya kelalu nani. Ya kebet mondor gitu nani aja. Au, aru ambil. Au nani. Nani najang au. yang kan yang nambah tidak nambah tidak mau eh, mangan baru nambah satu yang penting yang kedua doang iya jelas gunanya minta salon tak siap bapak mau jadi perempuan mencari kamu Ndek aku. jadi orang yang tahu si bapak gini kekerang kebadaan Engkah lawan agul no ngeraos. Manusia jeleng miskin anak ketie. Kumbil itu kalau muan bapak ni. Lamu miak pita bayagul dia anak. Kamu yang dah agul tahu mana aku baru membeli sangka itu emberangan Dia narak malum kamu tahu jeleng bem toa endah bem lengi sangka anak ke baik sata emberangan apa dia narak nina lain bagja toa ama lagu anak tetap boya juk ketih. malik nimbal anak ini kebang. Ya ya aluran anak yang tahu ya idak anak aku yang kena kesuka gati anak Yang manusia toa manusia jelang mencintai kesuka anak paling bagus coleh anak ketih. Dek sembelangan diri bapak nih anak. Paling bagus colek anak. Dek cocok nih yang lari kancun nih anak. Dek anak gede. Sangka iya tak bisa beli lagu angin masih luwe bajang anak. Aneh, aneh, aneh Minta mayat hujan nih anak lebih basah lo anak gede. Oleh bapak kena Oleh kedua mulai ketemu oleh. Oleh enteh kuning aneh. Enteh kuning aneh. Enteh. Anak, aneh dek anak dende udah kembali bapak kagum dek kagum anak anak aneh aneh dek pikiran anak aneh aw aneh kita jilon ya teh daun balikan mikir anak aneh aneh anak aneh aneh aneh anak aneh aneh anak aneh menendang anak semelalu anak aneh teh dewa hone wah non padole anak aneh dole anak pantas Aku lamar kamu Senga hidup Jauh beda, Kamu saya ingat sholat marahantan aku kanak meraku jelas dengan toabi Endene suka aku dengan miskin Eku mampu Ia bahagia selapuna ia bising dengan miskin Eku mampu biar bebas Percuma doang kita saling kangen Namun selalu dia disesat